Di antaranya adalah taufik dan hidayah sehingga kita dapat meningkatkan iman kita dan takwa kita pada malam hari ini dalam rangka beribadah dengan cara beribadah, dengan cara menuntut ilmu agama, mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan di antara akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga lisan kita sehingga kita tidak mengoyak kehormatan seorang muslim dan membela kehormatan seorang muslim ketika kita melihat ia sedang digibahi orang ia sedang digunjing orang ia sedang dibicarakan oleh orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah" Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika dia tidak ada, ia dibicarakan orang, ia dijelek-jelekan orang ketika ia tidak ada. Lalu kita bela orang tersebut, karena haqqan 'alallahi an yu'tiqahu minan nar maka Allah akan pastikan Allah akan bebaskan dia dari siksa api neraka Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karena itu bahaya laten di dalam dunia akhlak. Pada saat kita bersosialisasi, pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat kita adalah gibah. Gibah adalah membicarakan keburukan saudara kita ketika dia tidak ada dan gibah apabila apa yang kita bicarakan adalah fakta sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika apa yang kau sampaikan adalah sebuah kebenaran faqad tabtah maka engkau baru saja menggibahi dirinya dan apabila yang kau sampaikan itu sebuah kedustaan tidak sesuai dengan fakta faqad bahatta engkau baru saja memfitnah dirinya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, namun kita rasakan dan kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita penyakit yang satu ini tetap tumbuh subur di tengah-tengah umat. Penyakit yang satu ini memiliki daya tarik tersendiri, memiliki nilai magnet yang mampu membuat lisan-lisan kita tanpa terasa membicarakan keburukan saudara kita, kelemahan dia, aib-aibnya. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita ketahui untuk mengobati penyakit ini adalah mengetahui keburukan, bahaya yang dapat menyerang kita pada saat kita bersikeras untuk menggibahi saudara kita. Dan kita sudah jelaskan beberapa bahaya hadirin sekalian. Ada berapa bahaya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu? Yang pertama apa? Apa bahaya pertama? Hah? Iya, gibah adalah sebuah dosa besar. Gibah bukan dosa kecil. Gibah adalah dosa besar dengan dalil ijma' para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya bahwa telah terjadi ijma, telah terjadi konsensus bahwa gibah adalah dosa besar. Oleh karena itu, salah satu ucapan para ulama kita yang cukup dikenal dan terbaca sampai detik ini, mereka mengatakan al dia fatul fusaq. Gibah adalah jamuannya para orang-orang fasik. Jadi gibah adalah jamuan yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang fasik. Orang yang beriman tidak mau dijamu dengan jamuan seperti ini. Kenapa? Karena kita akan jelaskan pada saat resuma ini karena gibah adalah memakan bangkai. Hanya orang-orang rendah yang mau makan bangkai. Hanya orang-orang hina yang mau makan bangkai. Oleh karena itu kata para ulama Al-ghibatu diyafatul fussaqa. Gibah adalah jamuan yang hanya disuguhkan untuk orang-orang fasik. Karena itu dosa besar. Karena itu adalah dosa besar. Hanya orang-orang fasik yang mau mengkonsumsi gibah. Makanya Imam Bukhari pernah mengatakan Beliau mengatakan bahwa mundu aqaltu annal ghibata haram maktabtu ahadan qat semenjak aku mengetahui gibah itu haram, aku tidak pernah menggibahi seorang pun juga. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah gibah adalah sebuah dosa besar. Bahaya yang kedua apa bahaya gibah? Iya. Gibah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakai dengan memakan bangkai manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Gibah adalah memakan bangkai. Oleh karena itu simak apa yang baru saja kita ucapkan Al-ghibah fatul fusaq. giba itu hanyalah jamuan yang disuguhkan untuk orang-orang fasik. Adapun orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa, mereka tidak mau disuguhkan bangkai. Makanya hadirin sekalian, saya ingin bertanya, ketika kita berkunjung ke rumah orang, lalu tuan rumah menyediakan bangkai, kita makan atau tidak? Hah? Yang makan coba angkat tangan di sini. Enggak ada. Bahkan kita sudah jelaskan kalau orang itu maksa, maka kita akan makan atau akan kita tolak dengan agak keras juga. Kita akan tolak dengan agak keras. Bahkan kalau orang itu ngajak berantem kita, milih mana? Berantem atau makan? oh, antum yang bilang, atau milih berantem. Oleh karena itu kenapa ketika kita disuguhkan gibah kita lahap gibah tersebut tanpa ada perlawanan. Tanpa ada penolakan. Ada orang bicarakan saudara kita, sahabat kita, tetangga, Kenapa diam saja? Dia sedang menyuguhkan bangkai kepada anda, lalu anda makan dengan lahapnya. Kenapa anda tidak lawan? Kenapa anda tidak cegah? Sebagaimana yang dilakukan para ulama, hanya orang-orang fasik yang mau memakan bangkai manusia. Orang-orang berkelas tidak mau makan bangkai hadirin yang dirahmati oleh Allah. Coba lihat antum makanan orang-orang yang memiliki orang-orang yang memiliki pola hidup sehat, makanannya higienis, bersih, steril, jauh dari kata bangkai. Oleh karena itu, hanya orang yang rendah iman yang mau mengkonsumsi bangkai manusia. Dan kita sudah jelaskan bahwa firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 bukan hanya sekedar analogi. Namun ini benar-benar hukuman yang akan diterima oleh para penggibah pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Man akala lahma akhihi fid dunya, barang siapa memakan daging saudaranya di dunia, barang siapa menggibahi saudaranya di dunia, qurriba yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat ia akan disuguhkan daging-daging bangkai manusia. Lalu Allah perintahkan kulhu makan dan habiskan bangkai tersebut. Sebagaimana engkau melahapnya di dunia, maka ia makan dan ia merasakan keenekan yang luar biasa Lalu ia muntahkan daging tersebut dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita menggibai 100 orang 100 bangka yang harus kita nikmati pada hari kiamat. Apabila seumur hidup kita gibahi 500 orang, maka 500 bangka yang Allah berikan pada hari kiamat. na'udzubillah Bagaimana kalau kita gibahi 700 orang, 1000 orang, 1500 orang? Dan itu tidak bukan hal yang mustahil. Apabila kita hitung berapa orang yang kita gibahi setiap hari. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang ketiga, bodoh sagibah gibah adalah dosa riba yang terbesar, dosa riba yang terparah. Sebagaimana disampaikan dalam beberapa riwayat seperti riwayat At-Tabrani Nabi SAW mengatakan Riba Fintani wasabauna baba Riba ada 72 tingkatan 72 pintu Adnaha mitru ityani rajuli ummah Yang paling rendah itu dosanya seperti seseorang berzina dengan orang tuanya. Allahu akbar. berzina dengan ibu kita sendiri berzina dengan ayah kita sendiri jika kita wanita wa inna arba riba dan dosa riba terparah istitalatul rajuli fi irdi akhi seseorang merusak kehormatan saudaranya dan diantaranya dengan cara apa? gibah Na'udzubillah Na'udzubillah min dhalik Ini bukan dosa sederhana Ini dosa yang sangat parah Hadirin sekalian Jika kita diancam seseorang Lalu pengancam itu mengatakan Zinailah ibumu atau anda saya bunuh apa yang kita pilih? Mati atau berzina dengan ibu kita? Mati, kita milih mati hadirin. Iya apa tidak? Iya. Siapa yang mau berzina dengan ibunya sendiri? Siapa yang mau berzina dengan ayahnya sendiri? Kita lebih memilih mati. Lalu kenapa ketika ada orang yang mengajak kita bergibah kita diam saja? Kita tidak melawan, kita tidak berani mengatakan tidak Nah ini penyakit orang timur hadirin, sungkanan, iu pakewuh kan gitu ya. Makanya kadang-kadang kita harus belajar ilmu kudu. Kudu apa? Kudu tega ngomong tidak. Jadi jangan sungkanan. Ada ada ada eh, hal-hal uh, di kita sungkan mengatakan tidak, tapi bukan di majelis gibah tidak ada kata sungkan di majelis ghibah karena ini lebih parah daripada berzina. Sekali lagi kita lebih baik mati daripada berzina dengan ibu sendiri. Riba, eh, mohon maaf, ghibah itu lebih parah dari itu hadirin sekalian. Lebih parah. Makanya aib besar. Coba saya ingin bertanya hadirin sekalian, kalau ada orang yang sudah ngaji sunnah Lalu ketahuan zina, kira-kira aib apa tidak? Ya Allah, itu mau taruh di mana mukanya? Tapi kok masih banyak yang sudah ngaji, asik-asik saja bergibah. Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan baru saja mengerjakan dosa yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini bukanlah dosa sederhana. Bukan dosa sepele yang harusnya dicamkan oleh kita semua, khususnya yang sudah mengkaji ilmu agama. Khususnya yang ingin memperbaiki diri, mentasfiyah dirinya, membersihkan dirinya dari noda-noda dosa. Salah satu dosa yang harus kita lakukan mohon maaf, dosa yang harus kita hindarkan adalah dosa gibah. Adalah dosa gibah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya al Azkar beliau mengatakan, "I'lam annahu yanbaghi liman sami'a ghibata muslimin an yaruddaha." Ketahuilah para pembaca sudah sepantasnya orang yang mendengar seorang muslim digibahi untuk membantah penggibah tersebut wa dan bersikap tegas di hadapan penggibah tersebut jadi apabila kita mendengar seorang muslim digibahi itu sudah sepantasnya kita bantah orang tersebut tidak boleh ini gibah dan kita harus tegas dengan dia. Kenapa? Sebagaimana kita tegas saat kita disuruh berzina, kita akan mengatakan tidak mau. Bagaimana mungkin kita santai-santai saja dalam masalah ini? Bahkan kata beliau, fa'ilam yang yanzajir bil kalam zajarohu biyadihi. Kalau dia tidak berhenti gibah juga, setelah kita ingkari dengan lisan kita, cegah dengan tangan kita perkataan siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitab Al-Adhkar, buku yang tidak diragukan lagi dan sangat terkenal di dunia ilmu. Jadi beliau mengatakan kalau dia tidak diam pada saat kita ingkari dengan lemah lembut, cegah dengan tangan kita. Fa'ilam yastati' bil yad wala bil lisan faraqa majlis. Apabila dia tidak mampu mengingkari dengan lisan atau dia tidak mau mencegahnya dengan tangan, maka dia harus meninggalkan majelis tersebut. Dia harus meninggalkan majelis itu kata beliau rahimahullah. Lalu beliau melanjutkan, "Fa in sami'a ghibata syaikhihi aw ghairihi mimman lahu alaihi haqqun." Lalu apabila dia mendengar gibah tentang syekhnya. Jadi syekhnya digibahi, gurunya digibahi, ustadznya digibahi, ulamanya digibahi atau orang yang memiliki jasa kepada kita dan kita punya kita memiliki kewajiban atas dirinya itu digibahi orang apa kata Al-Imam Nawawi rahimahullah? Au kana min ahli al-fadl was-salah atau yang digibahi adalah termasuk orang-orang yang utama, orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang yang memiliki jasa terhadap Islam atau kaum muslimin. Kana al-i'tina'u bima dzakarnahu akthar. Maka dia harus lebih tegas lagi dalam mengingkarinya. Dia nggak boleh diam. Apabila gurunya digibahi dia tidak boleh diam. Apabila ustadznya digibahi dia tidak boleh diam. Apabila ulama umat Islam yang membela sunnah Nabi SAW digibahi dia tidak boleh diam. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Dia harus lebih tegas lagi daripada sebelumnya. Artinya kalau seorang muslim yang biasa saja kita harus bela apalagi guru kita orang yang menjelaskan makna la ilaha illallah kepada kita orang yang menjelaskan kita sunnah Nabi SAW orang yang menjelaskan kepada kita bagaimana ibadah yang benar orang yang menuntun kita kembali kepada jalan yang lurus ketika orang-orang seperti digibahi kita harus bicara kita harus cegah kita harus tahan lisan orang-orang tersebut ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala Hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt, karena dosanya sangat fatal. Dosanya sangat mengerikan. Ini bukan dosa biasa. Sebagaimana penuturan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahaya keempat. Gibah akan membuat pelakunya bangkrut pada hari kiamat. Gibah akan membuat pelakunya bangkrut hadirin. renungkanlah hadis muslim berikut ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya di hadapan para sahabat beliau, Atadruna mal muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut tersebut? Siapa orang-orang yang bangkrut itu? Qalu maka secara spontanitas para sahabat-sahabat menjawab. Kata mereka, "Al-muflisu fina man la dirham lahu mata'." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita wahai Rasulullah adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak punya aset sama sekali. Itu kan bangkrut menurut kita hadirin sekalian. Kalau kita gunakan kacamata dunia atau kacamata masyarakat, maka orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya aset. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Faqala al-muflisu min ummati. Ternyata bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, orang yang bangkrut dari umatku. Ya'ti yaumil ya'ti yaumal qiyamah. Yaitu seseorang yang datang pada hari kiamat yang dibangkitkan pada hari kiamat bisalatin wa siyamin wa zakah ia dibangkitkan pada hari kiamat dan ia datang dengan membawa pahala salat pahala puasa dan pahala zakat ia membawa pahala ibadah pada hari kiamat namun di waktu yang sama, di sisi yang berbeda, wa ya'ti qad syatama hadza. Ia membawa dosa mencela seseorang. Wa qadzafa hadza dan memfitnah seseorang, menggibah atau memfitnah seseorang. Wa akala mala hadza. Dia membawa dosa memakan harta orang tanpa hak wasafaka dama hadza dan dia menumpahkan darah seseorang tanpa hak wa daraba hadza dan dia membawa dosa memukul atau menyakiti seseorang apa yang terjadi hadirin sekalian fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi maka korban-korbannya dikumpulkan oleh Allah lalu korban itu diberikan pahala orang tersebut pahala sholatnya diberikan kepada korban gibahnya pahala puasanya diberikan kepada korban penipuannya pahala zakatnya diberikan kepada korban pemukulannya pahala-pahalanya dibagi-bagikan kepada para korban faniyat hasanatuh walam yafdi ma'alai apabila pahalanya sudah habis namun para korban masih menuntut ini pahala pahala solatnya habis pahala puasanya habis pahala zakatnya sudah ludes tapi ternyata yang digibahi masih banyak, yang dicaci masih banyak, yang dipukuli masih banyak, yang disiksa masih banyak. Korban karena hasil korupsinya masih banyak. akhidha min khatayahum faturiha thumma turiha finnar maka dosa-dosa korban itu diberikan kepada orang tersebut jadi korban perampokannya punya dosa dosanya itu diberikan kepada dia korban gibahnya punya dosa dosanya ditransfer ke dia akhirnya dosanya menggunung dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Thumma nauzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Hadis ini harus kita renungkan. Harus kita tadabburi. Harus kita resapi, bukan hanya kita dengar dengan kedua telinga kita. Kenapa demikian? Karena ada kata kunci yang menarik dari hadis ini. Nabi kita saw. Alaihi Wasallam mengatakan orang yang bangkrut itu ketika hari kiamat datang membawa pahala apa saja tadi? Pahala sholat, terus pahala puasa, lalu pahala zakat. Artinya pahala ibadah. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, ketika seseorang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, berarti amalan-amalan ibadahnya itu diterima atau ditolak oleh Allah? Diterima. Karena kalau tidak diterima, tidak mungkin dia membawa pahala sholat. Dari awal sudah tidak ada pahala sama sekali. Jadi pahalanya, eh, sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, ibadahnya diterima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin bertanya lagi kepada hadirin sekalian. Jika sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, ibadahnya diterima, berarti ketika ia beribadah, ia ikhlas apa tidak? ikhlas. Lalu pertanyaan berikutnya, ia itiba apa tidak? Itiba. Ia mengikuti sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam pada saat sholat, pada saat puasa, pada saat zakat. Kalau sholatnya khususnya rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW kira-kira dapat pahala Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami syariatkan, maka amal ibadah tersebut tertolak, nggak dapat pahala sama sekali. Dan orang ini dapat pahala atau tidak? Dapat pahala hadirin. Orang ini dapat pahala. Berarti sholatnya sesuai dengan sunnah Puasanya sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak bisa jaga lisan tidak bisa menjaga sikap di hadapan manusia tidak bisa menjaga tangan dan yang saya ingin kita renungkan berarti hadis tentang bangkrut ini untuk orang yang mengerjakan sunnah atau orang yang mengerjakan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah atau bid'ah? Berarti hadis bangkrut ini untuk siapa? Yang ibadahnya sesuai dengan sunnah atau keliru dari sunnah? Sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Ustadz kalau begitu mulai sekarang ibadah saya mau menyelisih sunnah sajalah biar saya nggak bangkrut pada hari kiamat. Oh ini pemikiran yang keliru. Kalau yang sudah sesuai dengan sunnah aja bangkrut, apalagi yang nggak nyunah gibahin orang lagi, lebih parah dong. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini harus kita tadaburi. Ini harus kita renungkan. Jangan merasa aman. Mentang-mentang solat kita sudah Sallu kama ro'aitumuni usolli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Hajinya sudah khudu anni manasikakum Ambillah dariku manasik haji kalian Puasanya sudah menghatamkan sifat puasa Nabi SAW Namun kita tidak jaga lisan Kita kibahi orang Hadis ini harus direnungkan oleh orang-orang yang sudah mengikuti sunnah Nabi SAW Atau berusaha berafiliasi kepada sunnah Jadi jangan merasa aman Jangan merasa suci dari dosa Kalau kita tidak mawas diri Maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat wa na'udzubillah min dzalik Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu jaga lisan kita Jangan sampai kita membicarakan aib orang Karena kalau demikian pahala salat kita lenyap Pahala puasa kita lenyap pada hari kiamat Ya Allah Padahal salat kita tidak seperti Salatnya para sahabat Salat kita atau salat lail kita tidak seperti Tamim Ad-Dari, imam tarawehnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Puasa kita tidak seperti Abdullah bin Amr bin As yang pepuasa Nabi Daud. Atau khataman Quran kita tidak seperti beliau yang setiap tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam. Ibadah kita sedikit hadirin sekalian. Yang sedikit ini hendaknya kita pertahankan hendaknya kita jaga jangan sampai diambil orang pada hari kiamat ketika kita memiliki handphone atau gadget tercanggih pada hari ini kita akan jaga barang mewah tersebut atau kita akan jaga jam tangan kita yang mungkin mahal harganya jika kita menjaga harta kita lebih pantas kita menjaga amal kita jika kita menjaga mobil kita agar tidak diambil orang, maka lebih pantas kita menjaga sholat kita, puasa kita, zakat kita agar tidak diambil orang pada hari kiamat. Dan salah satu cara menjaganya, jaga lisan agar kita tidak menggibah orang, jaga tangan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang. Karena hal ini sangat berbahaya pada hari kiamat. Betapa banyak orang yang jago dalam menjaga hartanya namun tidak apik dalam menjaga pahala ibadahnya sehingga pahala ibadah yang sudah susah payah dia kumpulkan pada saat di dunia diambil orang-orang pada hari kiamat kelak dan hadis ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang sekali Bar Abdullah bin Mubarak mengatakan lau kuntum mugtaban ahadan laktabtu walidayya li'annahuma bihasanati simak baik-baik perkataan Abdullah bin Mubarak kalau aku harus menggibahi seseorang kalau aku terpaksa menggibahi, menggunjing seseorang, maka aku akan menggibahi kedua orang tuaku. Loh, kok bisa? Apa maknanya? Apa maksud beliau? Simak kelanjutan statement beliau tersebut. Li'annahuma ahakku bihasanati. Karena kedua orang tuaku lah yang paling berhak mendapatkan pahala-pahalaku. Karena ayah dan ibuku lah yang paling berhak mendapatkan pahala salatku pahala zikirku, pahala puasaku, pahala zakatku, pahala hajiku, pahala umrahku. Jadi kalau kita harus membagi-bagikan pahala kita, ya jangan bagikan ke tetangga. Jangan bagikan ke musuh kita bagikan kepada orang tua kita. Jadi kalau aku harus menggibahi seseorang, maka yang aku akan gibahi siapa? Orang tuaku, karena mereka lah yang melahirkanku, mereka lah yang merawatku dari e, eh, ibukulah aku minum air susu, maka beliaulah yang paling pantas mendapatkan pahala ibadah-ibadahku tersebut, bukan orang lain. Saya ingin bertanya kepada rin sekalian, kenapa seseorang menggibahi saudaranya? Kita akan singgung nanti. Di antara alasannya karena kita marah dengan dia. Iya apa tidak? Karena kita benci dengan dia, karena kita hasad dengan dia, karena dia musuh kita. Kita kecewa dengan dia. Kita punya masalah dengan dia. Saya ingin bertanya, ketika kita punya masalah dengan seseorang, kira-kira kita transfer uang satu juta tidak ke rekeningnya? Hah? Pak, mau kemana? Mau transfer uang satu juta ke Pak Fulan. Saya lagi marah sama dia nih. Saya punya kebiasaan kalau marah suka transfer duit. Oh, aduh. Ah, ada orang seperti itu coba angkat tangan. Ah, ada. Antum seperti itu enggak? Kalau antum seperti itu, eh, saya ingin buat masalah dengan antum. <laughs> Jadi Gak ada ceritanya orang lagi marah itu transfer uang. Kalau kita nggak mau mentransfer uang kita kepada orang yang sedang uh, membuat marah kita, kalau kita tidak mau mentransfer uang kepada orang yang kita sedang kecewa dengannya, bagaimana mungkin kita transfer pahala kita kepada dia? Ini tidak masuk akal. Teori matematika mana yang bisa menerima kaidah ini? Jadi kalau kita nggak akan kasih uang kepada orang yang kita benci, orang yang kita kesali, orang yang membuat kita kecewa. Kalau kita tidak akan kasih uang, kita tidak akan kasih barang kita, kita tidak akan kasih motor kita, bagaimana mungkin kita berikan pahala kita, bekal kita untuk masuk surga? Pendamping setia kita di dalam kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa kasih pahala kita untuk orang-orang seperti itu? Oleh karena itu, ketika emosi kita meluap. Sekali lagi Islam memberikan toleransi pada saat itu Makanya kita boleh mendiamkan saudara kita selama tiga hari Tapi jangan ucapkan hal yang menjadi bumerang bagi kita Jangan kibahi dia Itu sama saja kasih pahala gratis kepada dia Rugi kita Sudah hati sakit bagi-bagi pahala lagi dengan dia Ini yang harus kita camkan bersama ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh